Kita masih dalam pembahasan tentang Khilafatul ar Rasyidin, kekhalifahan para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhum jami'an. Telah kita sampaikan kemarin tiga khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman meskipun tidak terperinci namun secara global yang intinya penjelasan tentang kekhalifahan tersebut itu adalah kekhalifahan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu dengan ijma para sahabat dan Rasul SAW mengatakan la tashtami umati ala dolalah tidak mungkin para sahabatku itu berkumpul bersepakat di atas kesesatan ketika mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah sepeninggal Rasul itu adalah hak. Kemudian mereka memilih Umar bin Khattab sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq itu adalah hak. Kemudian mereka memilih Utsman sebagai khalifah sepeninggal Umar bin Khattab itu adalah hak. Itu adalah ijma para sahabat Rasul SAW yang menyelisi ijma ini maka sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala faman ta'ana fi khilafati ahadin minhum fahuwa adharu min himari ahlihi. Eh, kata Syekhul Islam Timur rahimahullah, barang siapa yang mencela kekhalifahan salah seorang dari mereka dari khulafah Rashidin, maka dia lebih sesat dari keledai. Ini adalah keyakinan sunnah wal Jamaah kekhalifahan khulafah Rashidin itu adalah sah di mata Allah dan Rasul alaihi wasallam itu adalah ijma para sahabat dan barang siapa menentang ijma para sahabat maka Allah telah mengancam dengan firman-Nya wa may ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi kama nuwallihi kama nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira barang siapa yang menyelisih rasul setelah jelas baginya kebenaran dan yang mengikuti selain jalannya orang-orang beriman yaitu menyelisih ijma'nya para sahabat Rasul SAW, maka kami sesatkan kemari dia tersesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Itu inti pembahasan kita sebetulnya tentang keabsahan kekhalifahan para khulafa ar-rasyidin. Ini berlainan dengan akidah kelompok Asy'ar Rafidah yang mereka mendengungkan, menggembar-gemborkan bahwasanya alilah penerus ya Rasul SAW atau khalifah sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi sesuatu yang yang batil karena pertama Rasul sudah memberikan banyak isyarat-isyarat Abu Bakar yang layak sebagai khalifah sepeninggal beliau. Yang kedua, karena memang keutamaan Abu Bakar Siddiq dibandingkan semua para sahabat secara mutlak, ya. Yang ketiga, dikarenakan para sahabat telah berijma sepakat ya kemudian juga Ali bin Abi Thalib juga apa ya menyepakati kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, kekhalifahan Umar bin Khattab dan kekhalifahan Utsman bin Affan. Ini semuanya membantah kelompok sekte Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah yang mereka ya mengangkat derajat Ali dibandingkan tiga khulafa tersebut. Ini adalah kedustaan orang-orang Syiah Ar-Rafidah, sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma raaitu qaman min ahli ahwa asyhadu bizur min ar-rafidah." Tidak ada kelompok ahli bid'ah yang lebih berdusta daripada Syiah ar-Rafidah. Kemudian yang terakhir di sini, summa khilafatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian khalifah keempat dari khulafa ar-rasyidin yaitu khilafatu Ali bin Abi Thalib an bai'ati man bai'a minal badriyin. Setelah terbunuhnya Al Khalifah Rashid Nurain radhiyallahu anhu eh di tangan para pendemo, di tangan para pengkudeta yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Qatalahumullah, maka para sahabat pun memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sepeninggal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan beliau dibaiat pertama kali oleh para sahabat yang dulu pernah ikut perang Badar, di antaranya Ammar bin Yasir, Wasal bin Hunayf, wa man tabi'ahuma min sair sahabah. Kemudian dibayat oleh seluruh para sahabat Ar-Rasul sallallahu ma'asabiki wa fadlihi. Dikarenakan beliau adalah sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan eh anak-anak kecil dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh kemudian dikarenakan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mana banyak juga hadis-hadis Rasul SAW yang sahih tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Rasul mengatakan ketika perang Khaybar, la utiyana rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasula wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Aku akan memberikan bendera ini besok kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Eh demikian pula keutamaan Ali bin Abi Thalib bagaimana Rasul dahulu memberikan ya apa namanya ya sesuatu yang amal perbuatan yang sangat luar biasa pengorbanannya yaitu menyuruh beliau untuk ya menempati tempat tinggal tempat tidur beliau ketika beliau mau berhijrah. Ini sekali lagi merupakan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan masih banyak yang lainnya. Intinya Ahlussunnah wal Jamaah mereka sangat amat mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai para khulafa ar-rasyidin meskipun tetap sesuai dengan derajat mereka tidak berlebih-lebihan sebagaimana kelompok ahlul bid'ah dalam masalah ini ada dua kelompok yang sesat. Ya, kelompok Syiah Rafidah yang mereka berlebih-lebihan dalam mengagungkan Ali bin Abi Thalib sampai mereka apa? menuhankan Ali bin Abi Thalib. Lawannya kelompok Khawarij yang diantaranya Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini seperti Yahudi, ini seperti ya Anasara. Yahudi membunuh para nabi, ini seperti Khawarij ya kalau ya yang menuhankan nabi adalah orang-orang An-Nasara. Intinya sekali lagi Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang mulia yang wajib untuk kita mencintai dan untuk kita betul-betul mengagungkan beliau namun sesuai dengan kedudukan beliau tidak boleh dilebihkan daripada khulafa ar-rasyidin yang sebelum beliau ya Nanti akan disampaikan lagi bahwasanya para sahabat yang empat tersebut yang paling utama sebagaimana urutan dalam kekhalifahan. Yang paling utama Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ini urutan-urutan ya kekhalifahan sekaligus urutan keutamaan mereka. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian sedikit tentang kisah yang terjadi, tragedi yang pernah terjadi di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang di situ juga banyak dibahas oleh para ulama yang berkaitan dengan masalah al-aqidah. Di zaman beliau terjadi eh, eh, kekhilafan, ya terjadi perselisihan di antara para sahabat Rasulullah SAW sampai terjadi peperangan ya perang Jamal dan juga perang Asifin. Para ulama membahas hal ini dalam masalah akidah. Bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah perselisihan di antara para sahabat, entah antara Ali dan ya Aisyah radhiyallahu anha atau Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum, eh jami'an ya mereka mengatakan bahwasanya para sahabat itu mereka adalah para mustahidun Ya, kalau mereka benar, mereka mendapatkan dua pahala. Kalau mereka salah, tetap mereka mendapatkan satu pahala. Tidak boleh untuk dicela. Makanya para al ulama mengatakan al imsak fi masyajara bainahum. Wajib untuk ya jaga lisan tentang masalah perselisihan yang terjadi, peperangan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad ketika ditanya tentang masalah ini, beliau membaca ayat tilka ummatun qad khalat laha makasabat walakum makasabatum la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu, para sahabat telah berlalu. Bagi mereka pahala yang telah mereka eh, peroleh dari amal perbuatan mereka dan kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kalian dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Mereka sudah mendapatkan banyak keutamaan. Nanti akan kita sampaikan bab setelahnya tentang keutamaan para sahabat. Banyak ayat-ayat, banyak hadis yang memuji para sahabat. Allah Maha Tahu, meskipun mereka berselisih, meskipun mereka berperang satu dengan yang lain pada waktu yang terjadinya fitnah tersebut, Allah Maha Tahu, Allah telah mengampuni mereka. Mereka tetap manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Allah Maha Tahu. Maka kewajiban kita menjaga lisan. Jangan sampai mencela salah seorang di antara mereka, baik dari pihak Ali atau dari pihak Muawiyah atau Ali dan Aisyah radhiyallahu anhum jami'an. Sebagaimana tadi, mereka para musyahidun. Kalau ada yang benar di antara mereka, baginya dua pahala. Kalau ada yang salah, tetap mendapatkan satu pahala. Dan kalau kita dalami lagi perselisihan yang terjadi tersebut, itu Eh, ya bukan karena kehendak mereka sendiri, namun karena ada para provokator. Eh, ya, ketika Utsman bin Affan terbunuh, di pasukan Ali bin Abi Thalib banyak eh, ya orang-orang yang mereka penuh dengan ya hati yang sangat ya jelek dan sebagainya. Di antaranya eh, ketika terjadi fitnah tersebut, pasukan Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua. Ada yang menjadi Khawarij, ada yang menjadi Syiah, ya qatalahumullah dan kata para ulama, kalau kita mengambil pelajaran dari sejarah ini, dua kelompok ini selalu muncul ya bersamaan, istilahnya duet. Ya, kalau dahulu sama munculnya. Ada Syiah, ada kelompok Khawarij. Sekarang juga sama. ISIS lagi bergentayangan, Syiah ya dengan berbagai sektornya. Di Yaman Syiah Houthiyah, Syiah Enuseria ya, di Suriah, Syiah Rafidah di Iran, mereka juga sama-sama bergentayangan untuk merusak di atas muka bumi ini untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dalam sejarah begitu, terus ada dua kelompok sesat ini. Syiah muncul, Khawarij ada. Khawarij muncul, Syiah di sampingnya. Demikian seterusnya, qatalahumullah. Dan sudah kita sering sampaikan, Syiah Rafidah merupakan teroris yang paling berbahaya di atas muka bumi ini setelah kelompok Khawarij. Ya, ISIS tidak ada apa-apanya dibandingkan kelompok Syiah Ar-Rafidah ataupun Syiah Nusairiyah. Ya, namun banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Mereka juga sama-sama teroris sejak zaman dahulu kala. Yang sudah sering kita sampaikan kekejaman-kekejaman mereka. Qatalahumullah. Yang ini muncul pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syiah Rafidah ya pada waktu itu dipelopori juga oleh Abdullah bin Sabah. Dia yang pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, antahua engkau adalah dia." Maksudnya engkau wahai Ali adalah Allah, adalah Tuhan, adalah Rabb semesta alam. Ali bin Abi Talib pun ya bertekad untuk memberikan sanksi berat untuk membakar Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya. Namun Abdullah bin Sabah dia lolos dari kejaran Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib membakar para para pengikut-pengikutnya. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya Ali bin Abi Thalib berlepas diri daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah. Kalau Syiah Ar-Rafidah menengungkan cinta Ali, cinta Al-Bait, ini sekedar kedok mereka untuk menipu, untuk menarik hati kaum muslimin. Mereka adalah musuhnya Ali bin Abi Thalib, mereka adalah musuhnya Ahlul Baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh pelopor mereka Abdullah bin Sabah al Yahudi mau dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dalam keadaan hidup-hidup. Namun dia lolos ya dari kejaran atau dari sanksi yang akan diberikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian lawannya kelompok Al-Khawarij. Ya, mereka menghukumi Ali bin Abi Thalib kafir murtad keluar dari dari Islam. Seperti yang sudah kita ceritakan dahulu, di antaranya ada 24 ribu khawarid pada waktu itu mau memberontak kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Talib mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk menasihati mereka. Ya. Kemudian eh kalau singkatnya kisah dialog tersebut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan aku datang dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedangkan kalian tidak ada seorang pun dari sahabat yang mendukung atau yang bersama bersama kalian. Ini kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij bukan dari kalangan sahabat. Sahabat berlepas diri daripada kelompok khawarij. Memang ilah kelompok khawarij. Dahulu pada zaman Ali bin Abi Thalib tidak ada ulama yang eh tidak ada sahabat yang mendukung mereka. Demikian pula sekarang kelompok khawarij juga demikian. Tidak ada ulama ahli sunnah yang mendukung mereka. Mereka adalah para juhala namun mereka berpura-pura jadi ulama sehingga apa ngelama menumpahkan darah kaum muslimin di sepanjang zaman. Ketika itu Abdullah bin Abbas berdialog dengan kelompok Khawarij. Apa yang kalian ya benci dari Ali bin Abi Thalib? Apa saja yang kalian jadikan sebagai kemarahan terhadap Ali bin Abi Thalib? Kata mereka ada tiga. Ya. Yang pertama, karena ya, Ali bin Abi Thalib itu berhukum dengan manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah pada waktu eh pertikaian itu mengutus dua orang sahabat yaitu Abu Musa Asy'ari dan Amr bin As untuk menghukumi di antara mereka. Berarti Ali bin Abi Thalib kafir karena Ali bin Abi Thalib apa? Eh mengutus orang untuk berhukum padahal hukum itu hanya untuk Allah. Kata Abdul Abbas, ya, maukah aku bacakan kepadamu sebuah ayat, ya, yaitu diantaranya tentang masalah pertikaian, percekcokan di antara suami dan istri. Allah mengatakan wa in khiftum syiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Allah mengatakan jika kalian khawatir terjadinya per, eh, eh, ceraian di antara kedua orang tersebut, maka utuslah seseorang dari pihak laki-laki suami dan soba, seorang utusan dari pihak pihak istri. Kata Abdul Abbas, kalau dalam percecokan eh, rumah tangga saja boleh mengutus utusan untuk mereka berhukum, berunding. Maka lebih dari itu dibolehkan mengutus utusan untuk apa? Ya, mengadakan perundingan masalah pertumpahan darah. Ya, mereka pun baru sadar. Inilah kelompok Al-Khawarij. Ya, mereka orang-orang bodoh. Namun apa? Pura-pura jadi ulama. Ya, sam sekian ya sampai akhir zaman demikian. Tidak paham terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua kata kelawah khawarid. Pada waktu itu yang dijadikan poin untuk mereka mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib ketika mengadakan eh, perdamaian dengan Muawiyah itu tidak mengatakan tidak menulis dalam MOU-nya perundingannya eh, kata-kata gelar Amirul Mukminin. Berarti dia adalah apa? Amirul Kafirin. Inilah ya dangkalnya kelompok Al-Khawarij. Sebagaimana kata Rasul SAW, saya khruju qaumun akhir zaman ahdathul asnan sufahul ahlam. Bahwasanya akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda belia namun bodoh akalnya. Di antaranya seperti ini. Bagaimana mengkafirkan Ali bin Abi Thalib gara-gara Ali bin Abi Thalib tidak apa menulis gelarnya sebagai Amirul mukminin. Eh mungkin kalau sekarang antum karena nggak pakai haji tidak dianggap antum apa? Telah berhaji, harus pakai haji begitu. Inilah kelompok al bodohnya seperti itu. Kata Adrian apa? saudara anhuma, coba ya direnungkan kembali kisah Sulh Hudaybiyah, perdamaian perundingan damai pada waktu Sulh Hudaybiyah antara Rasul dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin tidak mau Rasul menulis pada waktu kesepakatan itu kata-kata Muhammad Rasulullah. Ya, kalau Muhammad Rasulullah kata mereka kami tidak mungkin melarang beliau untuk umrah. Maka cukup mengatakan Muhammad bin Abdullah. Apakah berarti itu bukan Rasulullah? Nah, inilah kelompok al khawarid Ketika diceritakan seperti itu, baru sadar, baru ngeh istilahnya begitu. Ya, kemudian poin yang ketiga yaitu tentang masalah ya Aisyah radhiyallahu anha Kenapa kalian ya wahai Ali bin Abi Thalib ketika berperang dengan Aisyah tidak menawan Aisyah ya. Naudzubillah min dalik kata ya Abdul Abbas, bagaimana Aisyah yang Allah katakan sebagai apa? Ummahatul mu'minin? Apakah mau menawan ibu kalian? Ya, baru setelah itu mereka dengan seizin dari Allah mendapatkan hidayah taufik, mereka pun ya 24 ribu itu yang tobat 20 ribu. Ya, mereka bertobat, ya tinggal 4000 tetap memberontak dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu jami'an. Ya. Ini yang merupakan sunnahnya Ali bin Abi Thalib dalam memerangi kelompok teroris. Yaitu yang pertama dengan menasihati mereka, menegakkan hujah kepada mereka lewat perantara para ulama-ulama ahli wal jamaah. Bukan setiap yang dikatakan ulama bisa menghadapi mereka. Namun ulama-ulama al-sunnah wal jamaah. Kemudian kalau mereka tetap bersikeras, kemudian membuat provokat, provokasi ataupun buat teror, maka sebagaimana Ali bin Abi Thalib lakukan memerangi mereka dengan dengan senjata. Artinya dengan ilmu dan dan saif. Ya, ini adalah sunnah khulafa ar-rasyidin atau sunnahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini dua kelompok yang sesat yang muncul zaman Ali bin Abi Thalib ketika terjadinya fitnah tersebut. Inilah al fitnah gharbil. Ya fitnah namun fitnah versi bahasa Arab ya. Ya, bukan fitnah versi bahasa Indonesia. Versi Indonesia fitnah artinya apa? Menuduh orang lain. Ini tidak sesuai dengan kamus Al-Qur'an ataupun ya bahasa Arab. Al fitnah yang kita maksud adalah ujian, ya ibtila dan di antara bentuk ujian ibtila terhadap umat Islam adanya apa? Perpecahan ini. Adanya eh, perselisihan di antara kaum muslimin. Dan itu tuh gorbil, itu mengayak, ya. Itu apa? Membersihkan mana kotoran-kotoran yang ada. Ketika muncul ya perselisihan di antara Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain muncul dua kelompok-kelompok ini. Ini artinya apa? Memang fitnah seperti ini seperti orang mengayak eh, pasir akan keluar yang apa? Yang kotor-kotor. Demikian pula di zaman ya seperti sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Muncul fitnah ini, fitnah dan sebagainya. Ini di antara tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk menguji siapa yang jujur keimanannya, siapa yang dusta keimanannya, siapa munafikun, ya siapa kelompok sesat dan siapa kelompok yang hak, siapa yang tegar di atas kebenaran dan siapa yang pelimpan. Ya, ini adalah ujian. Ya, terutama di negeri kita ini yang sedang bergejolak maka kita wajib untuk apa? Betul-betul tegar di atas ala akidah sahiha. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita apakah kita ikut arus atau kita ikut Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as Apakah kita lebih mengedepankan perasaan semangat yang babi buta atau kita apa? menimbang segala sesuatu dengan al dan Sunnah Rasul SAW. Ya, alif lam mim ahasiban an yutraku ayakulu amanna wa hum Alif Lamim. Apakah manusia dibiarkan mengat ya mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walakat fatanna alladina min qablihim Allahu lani sadaku wa laya'lamanal Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka ya agar kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang yang dusta. Ujian itu untuk liyamizal khabisa minat tayyib untuk menguji yang baik dan yang yang jelek. Maka sekali lagi harus kita banyak mengambil ibrah dari sejarah dari eh, As-Sa'id manita bigharih. Orang yang berbahagia, yang sukses, yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Eh, maka harus kita betul-betul tegar di atas akidah soheha, akidah para imam al-hadis, eh, ya, bagaimanapun keadaan dunia ini. Ya, sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ikhwanifillah rahimani warahmukumullah. Kemudian ya terakhir Ali bin Abi Talib dibunuh oleh tadi Abdurrahman bin Muljam ya seorang kelompok Khawarij yang dia menuduh Ali bin Abi Talib sebagai ya orang kafir murtad dengan subhat yang sama yaitu dia tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sempat mengatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian Abdurrahman bin Jam, sebelum menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia membacakan ayat wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua syiarnya kelompok Al-Khawarij. Ya, yaitu menengungkan wajib berhukum dengan hukum Allah dan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad halal darahnya. Ada perbedaan, ada persamaan dengan sunnah wal Jamaah. Persamaannya mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini kita apa? Tidak boleh kita ingkari. Ini ucapan yang hak. Ali bin Abi Thalib juga pernah ya disampaikan kepadanya ucapan kelompok Khawarij ini. Bahwasanya kelompok Khawarij itu menentang beliau karena alasan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatul hak ini ucapan yang hak. Namun urida bihal batil. Namun maksudnya di balik ucapan itu ada kebatilannya. Yaitu tadi. Ya, mereka tidak hanya titik sampai ya mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak sampai di sini saja, mereka menambahkan dengan mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad halal darahnya. Ini perbedaan kita dengan kelompok Al-Khawarij sepanjang zaman. Adapun masalah berhukum dan hukum Allah, kita sebagai seorang muslim wajib meyakini hukum Allah harus diterapkan di ya semua bidang kehidupan kita, kapan dan di mana saja. Ya. Dan hukum Allah luas, meliputi segala bidang kehidupan manusia, bukan hanya hukum di pemerintahan, namun dalam rumah tangga, di pasar, di kantor, di masjid, wajib berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akidah wajib berhukum dengan hukum Allah. Dalam masalah ibadah, masalah muamalah, ya, masalah memberikan sanksi kepada pelaku kriminal itu wajib berhukum dengan hukum Allah. Ya. Namun perbedaan kita dengan kelompok khawarij tadi, ya kita tidak mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah semuanya kafir. Ada perinciannya. Ya, dan ini adalah manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula Ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan kelompok khawarij dalam masalah pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ahlus sunnah mengatakan, bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut, eh, selama dia masih muslim, tetap dia adalah pemimpin kita, wali amri kita. Eh, sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, setiap pemimpin yang dia apa, menguasai ke, ya, suatu negeri, meskipun dengan cara yang ya tidak syar'i dengan kudeta misalnya, kalau sudah di bayat wajib untuk sam'an wa Tidak boleh untuk apa? Ya, memisahkan diri daripada kelompok ya, kaum muslimin ataupun barisan pemimpin kaum muslimin. Kalau kelompok khawatir tidak, ya, pemimpin yang nggak berhukum dengan Allah bukan waliul amr, ya. Naudzubillah min dalik. Ini menyelisihi ya, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini ya sekali lagi pemimpin meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Allah, kita ingkari, ya. Dalam hati kita, Rasul mengatakan, Inna yusta'mal alikum umara, ta'rifuna wa tunkirun, faman kariha faqad bari, wa man angkara faqad salim, walakin man radya wa taba. Rasul dalam Sahih Muslim mengatakan, akan ada pemimpin yang kalian mengenalnya dan kalian akan mengingkarinya. Barang siapa membencinya dalam hati tentang kemungkarannya, tentang dia tidak berhukum dan hukum syariat Allah, maka dia telah apa? Ya, berlepas diri daripada dosa. Dan barang siapa mengingkari dalam hatinya, maka dia apa? Selamat dari dosa. Namun yang berdosa adalah yang ridho dengan kesalahannya, dengan kemungkarannya, dan yang mengikuti kemungkarannya. Kemudian para sahabat mengatakan, afalan nabilum bisef ya Rasulullah, apakah boleh kita apa nukatilhum? Eh, memeranginya wahai Rasulullah, Rasul mengatakan la ma'akamu sholat. Jangan selama dia masih apa? Mendirikan sholat. Ini adalah apa? Akidah al-sunnah wal jamaah berbeda dengan kelompok al-khawarij. Namun inilah sekali lagi syiarnya kelompok khawarij selalu mendengungkan tidak ada hukum kecil hukum Allah yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir murtad halal darahnya. Kemudian apa? Meneriakkan jihad. Ya, mereka mengatakan bahwasanya naudzubillah min dalik. Ya, kalau kita lihat dari ucapan Abdurrahman bin uh, Muljam di sini bagaimana dia yang meyakini membunuh Ali bin Abi Thalib sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya menyebutkan, menjelaskan, membedakan antara jihad yang syar'i dengan jihad yang apa? Al-bid'i. Tidak semua slogan jihad kita apa? Kita dukung. Tidak semua teriakan, slogan propaganda bela Islam, bela agama Allah kita dukung. Ya. Karena apa? Kelompok Khawarij Abdullah bin Meneriakan meneriakkan jihad untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Demikian pula kelompok Khawarij sekarang ini. Mereka meneriakkan jihad. Jihad yang mana? Naudzubillah min dalik. Ya. Demikian pula yang sudah pernah kita sampaikan. Ya, Khomeini meneriakkan membela Islam, memperjuangkan Islam, revolusi Islam. Naudzubillah min dalik. Ahlus sunnah wal jamaah tidak tertipu dengan slogan dan propaganda. Al sunnah ya meneliti di dalamnya ada apa ya apakah sesuai dengan akidah al-sunnah wal Jamaah akidah para sahabat akidah para ya al-sunnah wal Jamaah atau tidak tidak mudah tertipu tidak mudah terbawa oleh oleh selalu ditimbang tidak tergesa-gesa apalagi di zaman yang penuh fitnah ini sebagaimana pesan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan satakunu umurun mustabihat akan muncul perkara yang samar-samar alaikum ada wajib bagi kalian itu apa? Hati-hati. Jangan apa setiap teriakan jihad, teriakan bela Islam kita ikuti. Lihat hakikatnya siapa yang meneriakannya. Apakah dari mereka-mereka yang mengibarkan bendera al-sunnah, yang mengibarkan akidah salaf atau bala ya memusuhi manhaj as-salaf. Eh kita harus apa betul-betul eh teliti. Alaikum betul ada. Hati-hati teliti. Eh jangan apa mudah dibawa oleh oleh arus. Maka sekali lagi syiarnya kelompok khawarij sepanjang zaman ini yang tidak berhukum dengan Allah kafir murtad wajib untuk apa memeranginya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti tadi kita katakan, Syekhul Islam Taimiyah Rahimullah menjelaskan, harus kita tahu bedanya mana jihad yang syar'i, mana jihad yang apa? yang bid'i. Ya. Harus kita tahu mana ibadah yang sunnah, mana ibadah yang yang bid'ah agar kita apa? tidak tertipu. Ya, kita teruskan al-mufaddalah baina sahabat. Ya, sampai sini selesai secara ringkas tentang kekhalifahan khulafa ar-rasyidin yang mana Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyyin addu alaiha bin wajib, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin antaranya empat khulafa ar-rasyidin yang sudah kita sampaikan kemudian Rasul SAW telah bersabda, khilafatun nubuwa salasuna sana. Kekhalifahan kenabian itu ada ya, selama 30 tahun. Dan ini ya, merupakan kebenaran sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu masuk ke dalam hadis yang dikenal dengan hadis Safina, ya hadis yang diriwayatkan oleh Safina Rasul mengatakan khilafatun nubuwah salasuna sana summa yu'ti mulkahum man yasha. Kekhalifahan kenabian itu ada selama 30 tahun. Ya, Abu Bakar selama berapa tahun? Ya, 2 tahun sekian bulan. Kemudian Umar bin Khattab 10 tahun sekian tambah lagi. Kemudian ya Utsman bin Affan 12 tahun, 24 tahun kemudian ke khalifah Abu Abi Talib enam tahun persis sebagaimana yang Rasul sabdakan. Ada sebagian yang mengatakan ditambah dengan ke Khalifah Al Hasan, namun itu tidak seberapa lama maka eh, tidak dianggap masuk ke dalam hal tersebut. Masih pun kalau dianggap pun itu sebagai penutup dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Summa yu'ti mulkahu man yasha. Kemudian Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Setelah kekhalifahan ada sistem kerajaan. Dan ini kata para ulama sunnah tidak tercela, ya. Selama ya itu telah ya dibaiat oleh kaum muslimin, ya, maka sah kepemimpinannya. Entah dia bentuknya kekhalifahan, bentuknya kerajaan, namanya kepresidenan, selama sekali lagi telah diangkat, dipilih oleh kaum muslimin, dibaiat oleh kaum muslimin, maka sah kepemimpinannya haram untuk ya dikudeta, haram untuk orang itu memisahkan diri daripada kepemimpinan tersebut dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu baiat dalam Islam hanya ada satu untuk pemimpin kaum muslimin yang menguasai suatu negeri kaum muslimin atau menguasai ya negeri-negeri yang banyak dengan istilah kekhalifahan. Yang penting dia sudah Pak menguasai suatu negeri. Ya tidak ada bayat untuk ya pemimpin ormas untuk ya ustadz pengajian ya ataupun yang lainnya. Bayat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian al-mufadalah banyak sahaba. Keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun bi taflil sahaba radhiyallahu anhum. Kata al-Imam Abu Bakar al-Ismaili, para imam-imam al-hadis mereka mengutamakan para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Liqauli ta'ala berdasarkan firman Allah, Lakar radiyallahu 'anil mu'minin It yubayi'una tahta syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat wahai Rasulullah di bawah sebuah pohon. Kemudian berdasarkan firman Allah, awaluna awwaluna minal muhajirin wal ansar walladina taba'uhum bi ihsan anhum wa radu'an. Orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka. Kemudian kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah wa man asbatallahu ridahu anhu lam yakun minhum ba'da dzalik ma yujibu sukhtallahi azza wa jalla. Kalau Allah sudah menetapkan, mematenkan keriduannya kepada orang-orang tersebut, maka tidak mungkin Allah akan murka kepadanya. Walam yujib dzalika tabi'in. Namun hal itu tidak berlaku bagi yang mengikuti para sahabat illa bisyartil ihsan, kecuali kalau mengikuti dengan baik. Nah, dalam artian betul-betul menjadi pengikut para sahabat yang sejati, bukan sekedar pengakuan. Faman kana minat tabiin, min ba'dihim yatanaqasuhum lam ya'ti bil ihsan falamma dakhala fi dhalik. Eh namun kalau ada yang mengaku sebagai pengikut para sahabat, eh namun tidak mengikuti dengan baik, maka tidak masuk ke dalam kategori ya radhiyallahu anhum wa radu'an. Ikhwani fillah wa khat rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang zaman yaitu mereka betul-betul mencintai para sahabat, mereka memuji para sahabat, mereka mendoakan para sahabat, mereka tidak mencela para sahabat dan mereka mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekedar kita ingatkan kembali sering kita menyampaikan ya sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat itu ada lima ini sekedar ringkasan saja meringkas dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang pertama, mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, al iman" di antaranya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cinta para sahabat karena mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul ya lebih dari itu mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai para sahabat Al-Ansar dan para sahabat yang lainnya. Ya, ayatun nifak bughdul ansar, tanda kemunafikan membenci kaum Al-Ansar. Eh, maka di sini kita tahu kelompok Syiah Rafidah yang mencaci maki para sahabat, mereka adalah para al-munafiqun. Eh, mereka bukan al-muslimun, bukan al-mu'minun. Karena Rasul mengatakan ayatu anifak bughdul ansar tanda kemunafikan ia ya, membenci kaum al ansar maka kita harus tahu ini adalah barometer siapa ya yang termasuk ahli sunnah siapa yang termasuk ahli bid'ah kalau ada orang mencaci maki para sahabat dia bukan ahli sunnah wal jamaah ya contoh misalnya seorang yang bernama Said Kutub yang merupakan tokoh teroris abad ini yang merupakan ulamanya kelompok Khawarij ya dia sesat di antaranya selain ya makar terhadap ya kaum muslimin dalam artian memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak, menjadikan kaum muslimin teroris. Ini adalah apa? Ya, ajarannya kaum ajarannya Said Kutub Namun dia juga ada kesesatan yang lain mencaci maki para sahabat Rasul SAW. Di antaranya mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Kata Ayah Said Kutub bahwasanya Muawiyah itu menang dikarenakan dia menggunakan kemunafikan, menggunakan kedustaan dan rekayasa dan seterusnya. Naudzubillah min dalik. Mencaci maki Muawiyah seorang sahabat yang dulunya Rasul minta untuk menulis wahyu Allah, Al-Qur'anul Karim yang Rasul doakan, Allah mahdi Muawiyah wajal hadian mahdiya. Ya Allah berilah hidayah kepada Muawiyah dan jadikanlah dia orang yang mendapatkan petunjuk dan yang memberi petunjuk. Habis. Masih. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini sikap al yang pertama, mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan tidak boleh ya membenci para sahabat Rasulullah SAW sama sekali. Al Imam At-Tahawi rahimahullah dalam secara akidat atau dalam akidat Tahawiyah beliau mengatakan wa nuhibbu ashabar Rasulullah SAW wa la nufritu fi hubbi adin minhum kita wajib mencintai semua para sahabat, ya, dan tidak boleh kita apa berlebih-lebihan dalam mencintai para sahabat. Tidak boleh kita sebagaimana syiar Rafidah, ya, berlebih-lebihan terhadap Al-Bait. Demikian pula tentang para sahabat Rasul yang lainnya, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ya, kita katakan mereka adalah manusia pilihan Allah, ya, mereka adalah manusia terbaik di atas muka bumi ini. Kemudian kata Imam At-Tahawi, wala natabarra'u min ahadin minhum. Tidak boleh kita membenci seorang pun dari mereka. Ya, dan kita harus ingat siapa itu sahabat Rasul, yaitu yang pernah berjumpa dengan Rasul, yang pernah eh atau yang pernah berjumpa dengan Rasul, yang beriman kepada Rasul dan mati dalam ya agama Islam dalam status sebagai seorang muslim ataupun mukmin. Ini tiga syarat menjadi seorang sahabat Rasulullah. Ya berjumpa dengan Rasulullah, ya beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan al-Islam. Ini adalah sahabat Rasulullah yang wajib untuk kita apa? Eh, mencintai mereka dan tidak boleh kita mencela seorang pun dari mereka. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nubghidu man yubghiduhum wa bighil khair Dan wajib untuk kita membenci orang yang membenci para sahabat dan yang mencela para sahabat. Ini kewajiban kita membela para sahabat. Mereka yang luar biasa jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Kita alhamdulillah yang eh, mendapatkan hidayah Islam bifadlillah kemudian di antara bifadli sahabat karena perjuangan mereka membawa Islam sampai eh, eh di seluruh penjuru dunia. Ini adalah perjuangan para sahabat. Ini adalah apa? Jasa para sahabat kepada kita. Maka kita bela mereka. Di antaranya dengan apa? Kita membenci, memusuhi orang-orang yang memusuhi para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam atau Hawirahim rahimahullah, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Cinta kepada para sahabat itu adalah agama, itu adalah kebaikan dan itu adalah keimanan. Kalau kita yang mengaku sebagai orang beriman, buktikan dengan cinta kepada para sahabat. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, cintai para sahabat. Ya. Kemudian kata beliau, wa bughdhuhum kufrun wa nifakun wa tughyanun. Dan membenci para sahabat itu kekufuran, itu kemunafikan dan itu kesesatan. Maka hati-hati, jangan sampai apa? Ada celaan terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengikuti Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya banyak memuji para sahabat. Seperti dalam ayat dua ayat tadi. al awalun dan rakaat radhiyallahu anil mu'minin. Demikian pula dalam akhir surat Al-Fatah. Ini pujian-pujian Allah yang luar biasa. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda walal kufar wahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu para sahabat. Mereka keras tegas kepada orang kafir kasih sayang kepada orang beriman. Tarahum rukan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa idwana. Engkau melihat mereka para sahabat ruku dan sujud mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu hati para sahabat ikhlas dalam beribadah. Tidak ada riya tidak ada nifak pada eh para sahabat Rasulullah SAW. Allah tahu hati mereka, Allah puji mereka, puji hati mereka. Tarahum rukan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa idwana. Simahum fi wujuhim min athari sujud Tanda-tanda mereka ada pada bekas-bekas sujud di wajah-wajah mereka. Zalika masalah fit Taurat wa masalah fil Injil. Itulah perumpamaan mereka di dalam kitab Taurat dan Al-Injil. Allah telah memuji para sahabat sebelum sahabat dilahirkan di atas muka bumi. Luar biasa pujian Allah. Bukan hanya di dalam Al-Quran Allah puji mereka. Bahkan dalam Taurat, dalam Injil Allah puji para para sahabat. Kemudian Allah mengatakan, ya, Zalika masalan fit Taurat wal masal Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Perumpamaan mereka seperti sebuah pohon yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu membesar dan menguatkan batang pohonnya yang menakjubkan, membuat takjub yang menanamnya, yaitu Rasul SAW liyaghidabihimul kufar. Untuk Allah membuat murka orang-orang kafir lewat para sahabat. Inilah ayat yang kata Imam Ibnu Katsir dijadikan dalil oleh Imam Malik untuk mengkafirkan Syiah Ar-Rafidah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, wa min hadil ayah intazal Imam Malik fi riwayatin anhu takfir rawafid alladina yubghina sahaba. Dari ayat inilah Imam Malik berdalil dalam salah satu riwayat beliau rahimahullah untuk mengkafirkan syiar Rafidah karena mereka dahulu membenci kalau mereka membenci para sahabat Ar-Rasul SAW dan Allah mengatakan ya orang kafir cirinya membenci para sahabat Rasul SAW dan itulah agamanya syiar Rafidah membenci para sahabat mereka orang-orang kafir bukan kaum muslimin berdasarkan eh, sekali lagi fatwa para ulama ulama al sunnah berdasarkan dalil ayat tadi. Eliyaghidha bihimul kufar. Kemudian Allah puji para sahabat dengan pujian yang luar biasa. Wa adallahu ladina amanu minhum wa amilus salihati atau Wa adallahu ladina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azimah. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh dari para sahabat ya maghfiratan ampunan dan pahala yang besar. Allah memuji mereka. Demikian pula Rasul mengatakan khairun nasi korni. Sebaik-baik manusia adalah generasi para sahabat. Allah dan Rasulnya memuji. Maka kewajiban kita memuji para sahabat. Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih banyak poin-poin tentang hal ini. Insya kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aku kolihada wa akhir da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com